Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kita Biaya dan kami hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Amin. rahmat dan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Amin. Amin. Ya. Begini Bu ya. Ini am amalan di luar empat bulan mulia ya seperti Rajab, Saban dan Ramadan Syawal. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, contohnya sholat sunnah nafil kayak hajat, korot, hajat atau duha itu kami mengamalkan suatu amalan seperti tawasul bu ya. Tawasul dengan bawa orang-orang soleh, mereka fatihah atau asmaul husna atau zikir-zikir yang lain seperti fiadul fatih atau fiadul hadat dan yang lainnya. Uh, yang ingin kami tanyakan bagaimana hukumnya Bu ya? Dan adakah riwayat dari Rasulullah ketika melakukan salah-salah sunnah tersebut Rasulullah melakukan zikir-zikir tersebut karena ada sekelompok orang Bu ya mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memberikan contoh ketika setelah melakukan salah-salah sunnah tersebut melakukan zikir-zikir yang panjang lebar seperti itu Bu ya. Ya mungkin pertanyaan itu pertanyaan kami dari itu aja. Terima kasih ya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua amalan sunnah disunnahkan tetap disunahkan di malam di Sya'ban. Maka sungguh aneh dan unik. Dan ini perlu dalil. Dan barangkali ini adalah poin ketidakmengertian sebagian orang. Waktu melarang melakukan amalan di malam nisfu Sya'ban. Sudah kami jelaskan idah misalnya. Semua amalan yang disunahkan di luar bulan Sya'ban, maka sunnah untuk diamalkan khususnya di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada beda. Enggak ada larangan yang biasa melas yang melakukan sholat hajat di luar Sa'ban, di malam Sa'ban juga di disunnahkan. Dan dikir itu kapan saja boleh. Dan tidak ada larangan waktu untuk berzikir. Tidak ada larangan waktu untuk berzikir kecuali satu saja di saat keluarnya sesuatu dari perut kita, maka kita tidak dianjurkan berzikir dengan lidah. Selebihnya tetap kita dihimbau untuk berzikir dengan lidah kita, kapanpun. Dan kemudian kalau di malam nisfu Syaban tetap disunahkan semua amalan-amalan sunnah, sholat sholat sunnah. Pertanyaannya tadi sangat tepat. Apakah ada anjuran dikir-dikir setelah sholat sunat? Permasalahannya bukan di situ. Kalau Anda ingin berzikir sebelum sholat sunat juga tidak dilarang kok. Intinya di malam nisfu Syaban itu yuk diperbanyak zikir karena tadi hadis yang sudah disebutkan apa? Allah menyeru, mana yang minta ampun? Lah, zikir termasuk minta ampun termasuk zikir kepada Allah. Siapa yang minta dikabul hajatnya? Ayo. Dan di situ ada dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib perbanyaklah di situ untuk kita melakukan ibadah di situ, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah. Jadi intinya waktu itu berzikir gitu saja. Jadi bukan masalahnya setelah sholat sunat atau sebelum sholat sunat. Jadi tidak ada aturannya. Boleh dibalik ibu bapak. Permasalahan orang itu hanya pengen nyalahkan orang lain. Coba katakan kepada ustadz yang berkata bahwasanya zikir setelah sholat sunat gak boleh. Bilang saja ustadz demi antum saya balik dikir dulu baru salat sunat mau tidak? itu orang sakit itu sakit kalau orang sakit ya dimaafkan ya ya tidak pernah ada aturan dari nabi coba Ustaz anak pengen tahu aturan dari nabi sebutkan Inti ajari saya saya amalkan nanti yang jelas nabi bersabda bahwasanya di malam nisfu sa'ban hendaknya begini-begini gimana cara mengamalkannya ayo atau anda tidak pernah mengamalkan sunnah gitu saja Amalkan sudah zikir sesuka anda. Nabi Muhammad mengajarkan. Berzikir sholawat kepada Nabi kapan saja, berzikir kapan saja. Zikir apa saja. Dan tidak harus anda mengikuti, mengikuti susunan yang yang kami buat. Ataupun susunan roti hadat. Tidak. Yang penting malam itu ber, berzikir. Lalu kenapa kita baca roti hadat? Lebih enak. Sudah dikumpulkan rapi. Dan itu dipilih oleh Imam Haddad. Bacaan-bacaan yang doa-doa yang memang benar-benar sangat kita butuhkan. Termasuk dalam Wiridul Fatih yang kita kumpulkan. Itu semua ada zikir-zikir yang sangat kita butuhkan. Ada tasbih, ada tahlil di situ. Ada istighfarnya Nabi Yunus dan masih banyak itu kumpulkan di tempat itu. Jadi ketahuilah zikir intinya di malam itu berzikir. Anggap saja Ustaz, gak usah pakai sholat sunat, zikir saja sudah mau ndak sama saya. Habis itu makan bareng nanti di Al-Bahjah sana, mau? Kalau masih gak mau terus maunya ente gimana Ustaz? Sholat tok gak boleh, zikir nggak boleh, solat eh, ada salat sama zikir nggak boleh, solat tok nggak boleh, zikir nggak boleh, terus ngapain Ustaz? Dan kayaknya bagi orang yang berakal sehat, tidak pernah kita menemukan orang yang paling tidak berakal kecuali manusia-manusia seperti itu. Karena membingungkan apa yang diinginkan dari mereka itu. Lihat selebaran, oh, membid'ahkan. Memang urusan, mohon maaf, lihat. Suruh membid'ahkan ini tulisan kita hadir ke riwayat yang sahih, Memang ada misalnya salat tentang 100 rakaat, namanya salat apa? Ada salat ini. Ada riwayat dari Imam Ghazali, tapi ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Kami tidak mengatakan, kami tidak mengambil itu. Kami hanya membawa riwayat yang benar dari para ulama bahwasanya puasa Sa'ban adalah boleh. Sunnah. Malam itu Sa'ban adalah malam mulia yang Nabi sendiri pergi ke Baqi dan berkata Allah turun dan Allah memberikan pengampunan pengampunan yang sangat banyak di situ. Nah, kalau Allah memberikan pengampunan, itu masa nggak dipilih kan begitu? Tentunya saya akan mencari pengampunan itu. Di malam itu aku membenahi urusanku dengan saudaraku. Aku berpikir ada min mustafirin, mana yang minta ampun? Diampuni, yang nggak minta ampun? Yang tidur mulai sore? Istighfar itu dikir atau tidak? Mungkin Anda tidak mau katakan. Ya sudah, Anda tidak usah baca yang namanya rotibul haddad. Cukup Anda istighfar. Saya akan istighfar setiap malam. Salah? Malam ini susah ban, aku akan istighfar 5000 kali. Boleh atau tidak? Katakan ke dia, Gak boleh. Oh, tentang Rasulullah Nabi. Alamin mustafirin. Mana yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni. Kalau tidak minta ampun, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing waras ngalah. Itu saja sudah. Repot sama orang-orang begitu tuh memang. Di mana-mana ada selalu muncul keanehan-keanehan. Makanya sengaja kami hadirkan di salah ini untuk mengcounter itu semuanya. Kita ingin kembali kepada ketenangan.